طيب بسم الله الرحمن الرحيم إخواني في الله أعز وجزاكم الله جميعا من يريد أن يقرأ الكتاب تفضل Ayo siapa yang baca Gantian latihan ya membaca biar terbiasa walaupun salah-salah nggak mengapa kita semuanya masih belajar insyaallah Allah ayo Abdullah Terit Tafadhal kufituhu Ayo. Jazakallah khairan. Kemarin kita mulai membuka kitab masalah apa tulisan tentang keutamaan menjaga sebuah lesan. Sakilat ka umu kaya muad. Apa artinya di sini? Hasan? Artinya apa? Sakilatska ummuka. Hmm? Enggak tahu, pura-pura enggak tahu. Ah, Amu Amuis. Celaka ibumu. Dohir doa ya sayi salat tohir ini adalah doa untuk kejelekan tapi yang dimau yang dimaukan tidak demikian mal yurad ya bilahab apa yang dikendaki di sini tahdir terus apa lagi Hamzah Khalid Iza Tanbih, tahdir, takdib Enam Yang pertama untuk li takdib Ini Kemudian yang kedua Tanbih minal hoflah Ya Peringatan Dari lalai li amrin adimin untuk perkara-perkara yang besar. Jadi masalah lesan ini perkara yang sangat-sangat besar karena bisa mengangkat derajat seorang apakah dia menjadi rendah ataukah menjadi seorang yang tinggi derajatnya dengan lesan. Dan sampai lalai tanbih minal huflah tahdir minal huflah ta'dib agar kita supaya beradab ketika mengucapkan sesuatu demikian ini yang dimaukan dengan lafaz sakilat umuka jadi bukan secara dohir celaka ibumu Tayyib kita lanjutkan insyaallah dikru afatil kalam di antara penyebutan ya musibah-musibah sebuah pembicaraan. Yang pertama al-afatul ula. Musibah yang pertama adalah al-kalam fi ma ya'ni. Pembicaraan di dalamnya yang tidak ada maknanya. Yang tidak ada faedahnya dalam pembicaraan tersebut. Ini yang Pertama, wa'lam anna man arafa qadra zamanihi kata mu'alif ketahuilah barang siapa yang dia mengetahui kadar zaman dia mengetahui tentang kadar sebuah waktu pentingnya sebuah waktu ini ya jadi sangat-sangat pentingnya sebuah waktu. Sehingga pepatah mengatakan al-waktu agla minad dahab. Ini al-waktu zaman itu lebih mahal daripada sebuah emas. Ini. Ini namanya al-waktu lebih mahal daripada sebuah emas. Kenapa bisa demikian? Ya karena kalau emas ya hilang, perak, rupiah hilang, ini hilang masih bisa kesempatan untuk dicari untuk bisa mendapatkan kembali apa-apa yang telah hilang dari sebuah emasnya atau hartanya akan bisa dicari. Tapi ketika waktu sudah berjalan, enam nggak bisa untuk kembali, nggak bisa untuk dicari kembali seperti dulu. Yang sekarang tua, ia menyesal dengan kehidupannya, ingin kembali ke muda, kembali ingin muda seperti anak-anak untuk bisa sungguh-sungguh belajar menghafal, belajar sungguh-sungguh, enggak akan bisa. Sudah orang tua. Nah ini waktu nggak bisa kan kembali, enggak akan bisa kembali. Sehingga di sini barang siapa yang mengetahui kadar zaman, yakni kadar betapa tingginya, betapa tingginya nilai waktu tersebut, wa annahu ra'sun ra'su malihi dan bahwasanya dia adalah sebagai modal harta yang paling utama sebagai kepalanya sebagai porosnya enam modal yang pertama kali dia yakni menempuh sebuah kehidupan di dunia sehingga tak kala dia bisa memanfaatkan waktunya enam modalnya yang utama dia bisa gunakan untuk yang semaksimal dalam berfaedah yang berfaedah ini tentunya apa akan membawa ke kemaslahatan bagi dia lam yunfikhu illa fihi faidah. Dia nggak akan menginfakkan waktunya. Dia nggak akan membelanjakan, tidak akan menggunakan waktunya kecuali dalam perkara-perkara yang berfaedah. Nah ini, ini orang yang sadar, orang yang tahu, orang yang sudah dewasa, orang yang berakal, dia nggak akan melewatkan waktunya begitu saja dengan foya-foya begitu saja, dengan begadang begitu saja, tanpa ada faedah. Demikian. Wa al ma'rifatu tujibu habs lisan. Dan pengetahuan seperti ini yang dia tahu secara ilmu tentunya akan melahirkan menahan lesannya akan menjaga lesannya anil kalami fi malayani dari suatu pembicaraan-pembicaraan dalamnya yang tidak berfaedah yang tidak punya makna enam yang tidak berfaedah mungkin punya makna tapi maknanya jelek ya pembicaraannya pembicaraan masalah dosa kejelekan li'annahu man taraka dzikrallahi ta'ala wastahala fi malayani maka sungguhnya barang siapa yang dia meninggalkan zikir kepada Allah Ta'ala, menyibukkan terhadap perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ini orang yang meninggalkan zikir kepada Allah Ta'ala, waktunya lewat begitu saja tanpa ada ah, mengambil faedah waktu tersebut. Kemudian dia menyibukkan perkara-perkara yang tidak berfaedah, maka dia kana kaman qadara ala ahdi jauharah dia kedudukannya seperti orang yang mampu untuk mengambil sebuah jauharoh nam permata nam fa akhoda iwadoha madaroh wahada husranul umur tapi dia malah mengambil ya penggantinya pengganti jauharoh tersebut yaitu sebuah madaroh segenggam tanah ini ini malah mengambil yang lainnya yang enggak berharga. Mengambil tanah segenggam tanah atau mengambil batu segenggam batu. Padahal dia tahu yang berharga yang mana? Permata, intan dan sebagainya atau emas dan sebagainya. Tapi dia malah mengambil yang lainnya. Nah ini, ini suatu kerugian yang sangat besar. Umurnya dia merugi ketika dia sudah tahu ya ilmunya sudah tahu nah ini tentang masalah waktu sudah tahu sangat-sangat paham tapi ternyata malah ngambil yang lainnya nah ini tentunya orang yang betul-betul berakal orang-orang yang betul mengilmui dan praktekkan ilmunya tentunya dia akan mengambil jaharoh yang berharga sebagaimana ketika membahas suatu zuhud ya dia akan mengambil yang lebih berharga daripada mengambil dunia. Jangan mengambil akhiratnya untuk kepentingan akhiratnya jadi daripada untuk kepentingan dunianya ketika dalam perkara-perkara yang bertentangan antara dunia dan akhirat. Nah, demikian. Jadi karena satu keyakinan, suatu iman yang terpendam dalam hati seorang muslim. Ketika imannya kuat, ketika kokoh, ya ini ini akan bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari tersebut. Nah ini. Tapi karena yaitu tidak mendapatkan suatu hidayah taufik enam sehingga walaupun ilmunya secara ilmu ya secara hafalan sangat banyak enam sungguh tidak menampakkan tidak meng, apa ya ini menampakkan dirinya sebuah orang yang berilmu dan mengamalkannya jauh dari pengamalannya demikian <clears throat> wafil hadis sahihi Anan Nabiya SAW Kola min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la Di antara baiknya Islam seorang yaitu meninggalkan apa-apa yang tidak berfaedah. Ini di antara tanda ya, alamat Islamnya dia baik atau jelek bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari. Dari pembicaraannya. Tanda di antara baiknya Islam seorang dia meninggalkan satu yang tidak berfaedah. Tapi sebaliknya, taklah Islamnya dia jelek, maka dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah. Dia akan melakukan apa saja pembicaraannya, perbuatannya, dia akan melakukan apa saja sesuai dengan hawa nafsunya. Wakil li Luqman al-Hakim dan dikatakan kepada Lukman al-Hakim ini ya ditanya Luqman al-Hakim ma balahu min hikmatik apa yang telah sampai dari sebuah hikmahmu wahai Lukman ilmu apa yang telah engkau dapatkan Nah, Qala la as'alu amma kufituhu. Maka beliau menjawab la as'al, saya enggak akan bertanya terhadap perkara-perkara yang kufituhu. Ya ini telah dicukup, telah dicukupkan bagi saya. Ini sebuah ilmu apa yang beliau dapatkan, sebuah hikmah. yakni dia beliau enggak akan tanya dari apa-apa yang memang sudah disukupkan bagi beliau. Enggak akan tanya. Wala takallam bima layaknihi, layaknini. Dan tidak akan berbicara dengan sesuatu yang tidak memberikan faedah untuk saya. Ini kata kata beliau. <clears throat> Jadi ini kitab ya banyak pentahkik ya banyak taklikot. Kalau di taklikotnya Syekh Al-Arnaud, Syaib Al-Arnaud dan juga saudaranya siapa? Siapa dulu situ? Ngantuk, Naksan. Syaib Al-Arnaud seorang ahli hadis Beliau juga mentaklik ya tentang kitab ini. Hal-hal yang sahih, hal-hal yang dhaif. Ketika ada hal-hal yang memang perlu dibicarakan dalam masalah hadis, maka beliau akan mengungkapkan ini. Jadi mem beliau memberikan suatu keumuman terlebih dahulu. Jadi apa-apa yang doif akan beliau tampakkan, akan beliau utarakan, dijelaskan. Dan ketika apa-apa yang tidak doif ataupun mungkin mau itu tidak maka beliau tidak yakni memberi taklik tidak memberikan komentar ini beliau ini dalam cetakan itu miliknya Abdullah Taib yang dulu kita fotokopi kalau di sini gimana Gak ada keterangan ya gak ada keterangan tentang tersebut. Kemudian waqat ruwiya anna dahala ala Dawud alaihi salam dan sungguh telah diriwatkan bahwasanya beliau yang dulu Kuman al-Hakim <clears throat> menemui Daud alaihi salam. Oh yes, ridu jir'an dalam keadaan Daud alaihi salam menyelesaikan baju besinya. yang Nabi Daud alaihi salam Beliau lagi membuat baju besi. Menyelesaikan baju besinya. Kemudian didatangi oleh Lukman Hakim datang kepada beliau wa ja'ala yata'ajjabu mimma ro'a Maka mulailah yata'ajjub ya. Jadi kaget terhadap apa-apa yang dilihat. Faro da'ayas alahu andalik maka beliau enam yakni Luqman Al-Hakim ingin bertanya kepadanya, kepada Daud alaihissalam. Pada Nabi Daud alaihissalam tentang apa yang dia perbuat. Tapi ternyata famanat sehu hikmatuhu faamsaka. Tapi ternyata hikmahnya, enam ilmunya apa yang beliau ketahui sebuah diam, ilmu diam kalau nggak ada faedah sudah diam, nggak usah ditanyakan. Maka ini mencegahnya untuk dia tanya kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya karena nggak ada faedah, ya. Kecuali kalau mungkin Luqman al-Hakim tanya ada maksud dia ingin membuatnya untuk berperang, tapi dia cuma sekedar tanya. Dan menurut beliau ini nggak ada faedahnya, maka hikmahnya dia menghalangi untuk bertanya. Famsaka, maka beliau pun terdiam, enggak jadi bertanya. Falamma faraha Dawud alaihissalam qama walabisa dir'a tsumma qala. Maka setelah beliau Nabi Dawud alaihissalam menyelesaikan baju besinya, beliau berdiri dan memakai baju tersebut. Semakola kemudian beliau mengatakan nikmat darau lil harb sebaik-baiknya baju besi adalah untuk berperang. Ini ini apa kata beliau? Faqala Luqman kemudian Luqman mengomentari as-sumtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu adalah hikmah, sebuah ilmu. Wa qalilun fa'iluhu dan apa? sedikit pelakunya. Sedikit yang melaksanakan tentang untuk diam Nah ini ini tanggapan Luqman Al-Hakim karena cuma sekedar gitu enggak ada faedah sudah lebih baik diam kata menurut Luqman Al-Hakim. <clears throat> Taib Allah alam bisawab mungkin ini yang bisa kita baca. Ila huna tafaddalu habitakumullah.